gitu Sayyidina Muhammadin wa Rasulullah Kal ma'rifu Habidah Allah nafana bihi ubi ulum amin Babul edifa Itika filan gal Sampai kemana? Fadluhu ya ya. Kita akan bahas tentang etikaf. Galan etikaf. lugatan luzum syai' walau syarran. Wa qala ba'dhum la yakunu illa fi khair. Secara bahasa, etikaf itu adalah melazimi sesuatu walaupun sesuatu itu berupa tindakan keburukan. Sebagian mereka mengatakan kalimat etikaf itu tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Sedangkan menurut arti syar'i adalah muksun mahsusun li syakhsin mahsusin fi makanin mahsusin biniyatin mahsusah. Yaitu berdiam yang tertentu bagi orang-orang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu. Karena bukan semua diaman dikatakan sebuah etikaf etikaf itu adalah harus berdiam diri di dalam masjid walaupun sekedar membaca subhanallah disahsin mahsus dari orang-orang tertentu. Tidak sah etikaf dari orang yang junub, haid, atau nifas. Jadi orang tertentu. Fimakan mahsus di tempat-tempat tertentu karena tidak sah etikaf di selain masjid. Walaupun tidak dilaksanakan di situ sholat Jum'ah dengan niat tertentu itu sebagai pokok dari segala macam ibadah. Fadluhu keutamaannya warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi asri sinin wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nari salata khanadika kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqain wa galaidan man itakafa ashran fi ramadhan kana kahajataini wa umratain sedangkan keutamaannya telah datang riwayat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berjalan untuk menuntaskan hajat saudaranya, maka hal itu lebih baik baginya daripada beretikaf 10 tahun. Nah, jadi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka hadis tentang etikaf itu dengan suatu pekerjaan yang lebih baik justru daripada etika. Oleh karena itu, kita harus memetik pelajaran daripada hadis semacam ini. Di mana dengan ilmu itu kita bisa mengetahui mana yang afdol, mana yang utama. Mana yang lebih utama dengan mana yang utama. Mana yang lebih baik daripada yang baik. Nah, jadi yang lebih baik itu lebih besar pahalanya lebih mendekatkan diri kita kepada ridha Allah dan Rasulnya. Jadi harusnya seperti itu. Makanya Nabi SAW di sini bersabda, barang siapa yang membantu saudaranya untuk mendapatkan hajatnya atau menuntaskan hajatnya, itu lebih baik daripada itikaf selama 10 tahun. Oleh karena itu, berapa banyak daripada para solehin yang mereka itu tidak mempunyai pekerjaan ibadah kecuali hanya membantu saudara-saudaranya. seperti para habaib di antaranya Habib Hussein Haddad beliau adalah seorang yang menanggung banyak janda banyak yatim disiapkan rumahnya ditanggung makannya sandangnya semuanya ditanggung oleh Habib Hussein tapi Habib Hussein sendiri bukan orang punya Habib Hussein sendiri bukan orang punya sehingga beliau datang kepada orang-orang yang kaya untuk membantu mereka yang ditanggungnya itu. Nah, jadi pekerjaan beliau ya semacam itu. Gitu. Jadi membantu orang lain di dalam menuntaskan hajatnya. Jadi kalau ada pernah suatu saat si Nabi bin Abbas radhiyallahu anhu dan ini juga termasuk yang diriwayatkan oleh bin Abbas hadis yang kita baca tadi di mana beliau itu sedang etikaf di dalam masjid tiba-tiba ada seorang yang meminta bantuannya. Maka beliau langsung tinggalkan etikafnya. Sehingga ketika beliau tinggalkan etikafnya, maka temannya itu berkata kepadanya, engkau tinggalkan etikaf hanya karena membantu orang ini. Maka beliau membaca hadis ini barang siapa yang membantu orang lain, berjalan menuju suatu tempat untuk bantu orang lain, itu lebih baik daripada etikaf selama 10 tahun. Nah, jadi jangan biasakan diri kita untuk sedikit membantu kepada orang lain dari segi apapun. Nah, sebagaimana selalu Ustaz tegaskan kita itu harus mempunyai jiwa rahmah di dalam hati. Itulah yang harusnya diwariskan oleh Nabi kepada para ulama serta kepada para ustadz dan para ustazah. Di mana harusnya kita itu melihat semua kaum muslimin, baik yang orang-orang baiknya maupun orang-orang jeleknya, ahli taatnya maupun ahli maksiatnya, mereka itu adalah orang-orang dicintai oleh Nabi. Nah, sehingga siapapun yang berguna untuk mereka, dalam hal apapun, berkaitan dengan apapun, maka orang itu akan mendapatkan cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu. Walaupun dengan doa, dia nggak punya kemampuan apa-apa untuk bantu orang lain. Nggak dengan energi, nggak dengan pikiran, nggak dengan harta, nggak dengan jabatan, nggak dengan apapun. Dia cuma mengangkat tangannya, membantu kaum muslimin dengan doa, itu sudah cukup. Itu sudah termasuk membantu kaum muslimin dan akan mendapatkan pahala daripada yang disebutkan tadi. Kemudian kata beliau, "Wa man i'takafa yawman ibtigha' wajhillah, barang siapa yang beriktikaf selama sehari, tidak ada tujuan kecuali mengharapkan pahala daripada Allah dan ridha Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dan api neraka tiga parit yang antara satu parit dengan parit yang lainnya itu itu lebih jauh daripada dua khafikain. dan dua khafikain. Jadi dua apa? Dua jarak yang sangat jauh. dari yang khafiqain di sini. Dan di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, manita kofa ashran fi Ramadan kana kahajatain wa umratain." Barang siapa yang beredikaf selama sepuluh hari di bulan Ramadan, maka sama halnya seperti orang yang melaksanakan haji dua kali dan diterima. Serta umrah dua kali dan diterima. Ahkamul etikaf, arba'atun. Hukum melakukan etikaf. Yang pertama adalah wajib. Kapan kita wajib beretikaf? Iza nazarahu kalau dia bernazar. Oleh karenanya pahala wajib itu dengan pahala sunnah itu berbeda. Pahala wajib itu seperti pahala 70 kali sunnah. Nah, oleh karena itu, maka jadikan pekerjaan sunnah kita menjadi pekerjaan yang wajib pahalanya. Gimana caranya? Dinazarkan. Asalkan kita yakin bahwasanya kita bisa melaluinya. Misalnya seperti ini. Kita niat etikaf. Niat etikaf tanpa batasan waktu tertentu. Cara niatnya begini. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjid muddata wujudi fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf selama aku berada di masjid ini karena Allah SWT. Nah, itu sudah sah. Ditambah lagi. Jadi kalau seumpama itu sunnah, kita jadikan sebagai wajib. Gimana caranya? Nazar. Nazaratul i'tikafa fi hadzal masjid mudah muddata di fihi. Nawaitul i'tikafal manzur. Nah, kalau kita niat seperti itu, maka walaupun sebentar, walaupun setengah jam, walaupun satu jam, tapi i'tikaf yang sudah kita laksanakan itu sudah fi magamil wajib sehingga pahalanya itu berlipat-lipat gitu. Nah, jadi biasakan kalau kita masuk masjid niat etikaf dan niat etikafnya itu niat menazarkannya sehingga pahala yang kita dapatkan lebih banyak. Yang kedua mandubun ada hukum etikaf sunnah bahwa asal itulah hukum asalnya melaksanakan etikaf. wafir Ramadan wal ashril awakhir minhu akad. Akan tetapi dilaksanakan etikaf itu di bulan Ramadan dan di 10 hari yang terakhir itu lebih sunnah. Akad itu artinya lebih kuat kesunahannya, artinya lebih besar pahalanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Yang ketiga makruh, ada etika makruh. Jadi ibadah dilakukan bukan semuanya berpahala. Ibadah dilakukan kadang-kadang bisa mengakibatkan maksiat, dosa. Dan bisa mengakibatkan suatu hukum lebih baik dia tidak ibadah itu. Seperti ini. Apa itu? Etika formal bi'izni zawjiha Iza kanat min zawatil hay'ah ma'a amnil fitnah. Yaitu etikafnya seorang wanita kalau diizini oleh suaminya padahal dia termasuk zawatil haya. Zawatil haya itu adalah seorang wanita yang masih cantik parasnya atau bagus body bodinya. Nah, jadi kalau termasuk salah satu dari dua, gemuk tapi cantik atau jelek tapi bagus badannya, termasuk zawatil haya. Kalau termasuk salah satu daripada zawatil haya ini, hukumnya makruh walaupun dengan izin suami makruh. Kalau nggak punya suami, nah kita lihat termasuk zawatul hayat apa enggak. Kalau masuk zawatul hayat tetap hukumnya lebih baik tidak sebagaimana kata ya. Jadi kan ada orang tua masih menarik seperti siapa artis itu? Ida Puspa, Nah, itu kan umur 60 tahun lebih tapi wajahnya masih Nah, gitu. Nah, itu kan salah satu contoh. Atau dia sudah tua tapi badannya masih bagus. Masih menarik. Nah, sama. Jadi nggak ada batas batas batasan umur itu nggak ada kayaknya di sini. Masih bisa membuat fitnah tidak? Tahu kan fitnah maksudnya di sini? Jadi mengalihkan atau memantik pandangan laki-laki kepadanya atau tidak gitu yang jelas seperti kalian semuanya ini termasuk dalam kategori ini. Jadi kalian semuanya lebih baik tidak usah etikaf. Karena etikaf kalian itu bisa menyebabkan fitnah. Nah, jadi seperti itu. Ya. Yeah. Iya, jadi uh, Sayyidah Aisyah itu kan setelah meninggalnya Nabi, beliau itu melihat keadaan para wanita se sepeninggal Nabi ketika mereka berangkat ke masjid. Maka beliau pada saat itu, zaman itu, beliau mengatakan kalau seumpama Nabi ada masih hidup, pasti Nabi akan melarang perempuan itu akan berangkat ke masjid. Nah, itu. Nah, jadi artinya di zamannya beliau semacam itu apalagi zaman sekarang. Jadi lebih baik perempuan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, sebaik-baik tempat mihrabnya perempuan itu adalah fi ga'ri Bukan cuma fi baitiha, fi Jadi tempat yang paling terselubung, tempat yang paling tertutup di rumahnya, di situ salatnya. Itu paling afdalnya mihrabnya perempuan. Bukan di masjid, bukan di musallah. tapi fi ga'ri Tapi tetap lebih baik kita laksanakan dengan jamaah. Jangan pernah kita melaksanakan sholat dengan tanpa jamaah. Rugi kalau semua dilaksanakan sholat dengan tanpa jamaah. Tapi orang yang tinggal di pinggir masjid atau di sekitar masjid itu beban kepadanya. Kalau seumpama dia tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid itu. Gitu. Karena ada sebuah tuntutan tersendiri untuk kita melaksanakan sholat jamaah di masjid kalau kita itu mendengar azan daripada masjid tersebut. Nah, jadi kalian lebih tahu mana yang terbaik bagi dirinya. Makanya kan e, seperti perempuan mau etikaf, dia punya suami, ngapain etikaf? Orang ada suatu pekerjaan yang lebih afdol jauh. Gitu. Seorang wanita yang masih mempunyai anak-anak, masih kecil-kecil harus dididik, ngapain dia ke masjid? Didik aja mereka. Nah, itu lebih afdol jauh daripada sekedar melaksanakan etika di masjid. Kan gitu. Jadi yang membedakan antara yang afdol dengan yang tidak afdol, yang utama dengan yang tidak lebih utama, itu adalah ilmu. Nah, makanya kan beruntung orang yang punya ilmu itu beruntung karena dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang terbaik, mana e, cara-cara e, yang bisa menggapai pahala yang begitu banyak. Gitu. Jadi banyak sekarang yang tertipu gitu ibadahnya baik tapi ahlaknya jelek ngapain <laughs> bangun malamnya masya Allah tapi mulutnya masya Allah juga ngapain nah, itu kesian orang yang seperti itu kesian orang kayak gitu itu sebagaimana kata Nabi Wasallam eh, dia menafsirkan Al-Quran yang berbunyi wa mayakmal miskala zarratin khairan yarahu fid jadi hatta wajahnya pun kelihatan orang soleh dengan orang tidak soleh itu kelihatan dari wajahnya jadi pengaruh daripada apa yang dilakukannya itu dari ibadah itu tampak pada wajahnya gitu. Nah, oleh karena itu kita itu dituntut untuk menampakkan kepada kita sendiri, lalu kepada keluarga dan kepada seluruh kaum muslimin asarnya, asal daripada kita yang kita lakukan. Bagaimana itu caranya? Dengan kita selalu melaksanakan amal kebaikan, kalau kita sudah melaksanakan amal kebaikan, ketahuilah bahwasanya amal kebaikan itu kamu lakukan untuk siapa? Kalau untuk Allah pasti Allah yang menempatkannya. Tapi untuk manusia pasti Allah akan menutupnya. Gitu. Makanya kan di sini kita katakan banyak orang tertipu dan sungguh terlalu banyak orang yang tertipu gitu Disangkanya apa yang dia lakukan itu tidak berpengaruh. Tidak tampak. Tampak pasti tampak. Gitu. Nah, jadi yang semacam ini adalah sebuah kerugian. Ambil satu contoh yang mungkin kita katakan sebuah contoh yang sangat akurat dan sangat benar untuk membedakan antara diri kita dengan orang ini. Siapa dia? Habib Umar bin Abdurrahman al tos sahibul ratib. Rahimahullah rahmatal abrar. Beliau adalah seseorang yang buta matanya. Buta matanya kalau sudah buta matanya itu keterbatasannya itu sangat-sangat terbatas. Enggak leluasa dia berjalan, enggak leluasa dia berdakwah, enggak leluasa dia itu melaksanakan segala amal kebaikan. Tapi lihat bagaimana beliau ini. Dengan keterbatasan yang semacam itu, beliau bisa melakukan suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak buta. Bagaimana itu? Beliau mempunyai seorang guru yang bernama Habib Hussein bin Syekh bin Salim. Walaupun beliau buta, tapi tidak mencegahnya untuk mempelajari ilmu sehingga dengan kebutaannya tersebut maka menjadi sebab dia lebih cepat untuk mendapatkan keterbukaan ilmu dalam waktu yang sekejap beliau belajar kepada Habib Hussein maka basirahnya itu terbuka. Itulah maksud daripada firman Allah Taala, "Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi yang yang dikatakan uh, a'ma, mangkanat fi hadhihi a'ma, fa huwa fi fil akhirati a'ma adallu sabila. Maka Sayyidina Abdullah Mas'ud adalah orang pertama kali yang komplain kepada Nabi. Kenapa? Isi daripada ayat itu kan berkata begini, orang yang buta di dunia nanti di akhirat lebih buta lagi. Akhirnya dia bilang, ya, ya Rasulullah, kalau aku buta di dunia aku sabar. Tapi kalau nanti di akhirat buta lagi, aku nggak sabar juga. Gitu. <laughs> Masa dua kali juga. Nah, maka turunlah ayat yang kedua, Inna hala ta'mal absor, walakin ta'mal gulub alati fis sudur. Jadi bukan buta mata, tidak, tapi buta hati. Kalau sudah hatinya buta di dunia, nanti di akhirat lebih buta lagi. Jadi dia itu berjalan dan akan menobrok sana, menobrok sini, sesat sana, sesat sini. Masalahnya kalau salah jalan kita masuk ke dalam neraka. Nah, itu. Jadi semua itu tergantung pada kita sekarang ini. Jadi kalau kita tidak mendapatkan keterbukaan, makanya coba lihat bagaimana orang-orang Banjar itu dikasih oleh Allah hidayah untuk memberikan eh, untuk meminta doa setiap bertemu dengan orang soleh, orang alim, minta doa penerangan. Itu penerangan itu. Kan eh, itu kebanyakan orang Banjar yang minta itu. Minta doa penerangan beb, penerangan hati. Jadi hati itu terbuka. Karena kalau hati itu mahjub, nah itulah maksud dari firman Allah Ta'ala, Inna Allah yahulu bainal mar'i wa galbih. Jadi walaupun dia itu hatinya terbuka, ngeliat, nyata, itu benar, itu fakta. Tapi kalau Allah mencegah antara hatinya dengan orang tersebut, maka dia tidak bisa berkata dengan kejujuran. Itu yang kita takutkan dan itu yang ditakutkan oleh para ulama, para aulia. Gitu. Nah itulah sebabnya Kenapa banyak orang tertipu? Jadi disangkanya orang yang zalim itu tidak akan dibalas oleh Allah Taala. Ini kesian oleh semacam itu. Nanti berkata-kata dengan kata-kata yang sinis, kata-kata yang menyakitkan hati, bertindak dengan tindakan yang menzalimi. Nanti pikir yang semacam itu tidak dibalas. Tunggu aja pembalasannya dan pasti dibalas. Hmm, jadi yang semacam itu banyak kita lakukan kadang-kadang dengan kita itu melupakan bahwasannya itu semua itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Jadi tampak di wajahnya itu tampak. Nah, ini Habib Hussein, Habib Umar nih begitu diperintahkan sudah setelah sekian tahun beliau belajar pada gurunya, maka Habib Hussein berkata kepadanya, "Gali Umar, engkau pergi ke Kureido, Pergi ke Doan. Pergi ke Wadi Ahmad. Di situ engkau berdakwah." Perintah guru. Maka beliau katakan, "Marhaba." Tapi beliau sebelum berangkat ke sana, beliau berkata kepada Habib Umar gurunya, ya, "Wahai guru, aku ini adalah seorang yang buta. Aku minta khodim untuk membantuku." Dikasih oleh Habib Hussein Syobakar. sehingga beliau itu mempunyai seorang khodim. Berangkatlah dia. Itu awal pertama kali dia berdakwah. Jadi supaya kita tahu, beliau seorang yang buta matanya tapi lihat bagaimana dakwahnya melebihi daripada orang yang terbuka matanya. Sehingga ketika beliau itu dakwah, berdakwah beliau itu bukan dengan banyak mengaji, banyak mengajar, banyak berpidato dari satu mimbar ke mimbar yang lainnya tidak. Tapi beliau semenjak keluar daripada Habib Hussein dan Syekh Bakar, gurunya itu, maka beliau bisa dikatakan hampir seumur hidupnya, yaitu 30 tahun lebih di beliau itu berdakwah, hampir dikatakan tidak pernah berkewajiban melaksanakan sholat Jumat. Kenapa demikian? Karena setiap hari beliau jalan. Setiap hari beliau jalan dari satu desa ke desa lainnya, desa desa lainnya. Sehingga kalau dia itu berjalan sebelum subuh berarti kan gak wajib Jumat. Itu beliau. Dan, dan dakwah beliau itu bukan dakwah bil magol seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang tidak, tapi dakwah bil hal. Jadi orang itu melihat wajahnya saja sudah berubah. Ah, kenapa? Artinya wajah itu menunjukkan pada hati. Orang tertentu itu bisa melihat. Para awliya itu bisa melihat. Kalau hati itu bersih, wajah itu bersih. Bersinar. Tapi kalau hati itu kotor, maka wajah pun juga kotor. Sebagaimana hal itu ditegaskan Nabi SAW nanti beliau itu bisa membedakan antara umatnya dengan yang lainnya itu dengan astarul wudu. Nah, itu kan oleh Nabi bisa tampak. Nanti semua orang bisa melihat. Tapi untuk para aulia yang semacam itu di dunia sebelum di akhirat sudah bisa tampak pada mereka gitu. Nah, jadi semacam itu. Sehingga apa? Beliau jalan berdakwah. Di tengah perjalanannya sudah banyak hal yang merintangi. Jadi nggak gampang kalau mau berbuat baik itu nggak gampang, pasti ada kendalanya gitu. <laughs> Harus siap. Anak mau jadi orang baik. Nanti bilang begitu, Allah yang pikir nggak dengar, Allah dengar. Berarti langsung dikasih ujian. Begitu dia mengatakan, aku ingin jadi orang sabar, langsung dicoba. Anda ingin menjadi seorang yang dermawan, langsung dicoba. Nah, gitu. Nah, kenapa? Allah senang. Begitu kita berjanji sesuatu, Allah senang. Kenapa? Berarti dia ikhbar. Dan itulah yang harus kita lakukan sebenarnya. Kenapa? Bagaimana Allah kepada kita tergantung pada kita bagaimana kepada Allah. Bagaimana orang kepada kita tergantung pada kita bagaimana kepada mereka. Jadi ya, kalau kita gitu sudah mengatakan, aku berniat, aku akan menjadi orang yang akhlaknya baik, langsung dicoba. <laughs> Kenapa? Allah ingin orang ini cepat-cepat dapat pahala dan tambah dekat kepadanya. Nah, jadi siap-siap untuk mendapatkan yang semacam itu. Jadi ketika kita sudah berniat dalam hati untuk suatu hal kebaikan, maka biasanya karena rahmatnya Allah Ta'ala, maka langsung dibuka oleh Allah Ta'ala jalan. Nah dibukanya berarti diuji. Dibukanya berarti diuji. Nah, karena apa? Semua ibadah itu ujian. Semua ibadah itu adalah cobaan. Semua ibadah itu selalu dilangsungkan oleh hawa nafsu tidak enak. Nggak ada yang namanya ibadah itu enak. Sholat enak. Nanti kalau sudah kita mujahadah baru. Tapi kalau sementara ini, sekarang ini yang namanya sholat yang nggak enak. Coba nggak ada sholat duhur enak ya. Langsung pulang gitu. Kalau nggak ada sholat subuh enak kita nggak pakai bangun-bangun, nggak terputus-putus tidurnya. Nah, jadi selama kita itu masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu, selama itu pula kita akan katakan demikian. Semua ibadah semacam itu. Akhlak yang baik apalagi, akhlak yang baik paling tidak enak. Harus mengorbankan duit, harus mengorbankan perasaan, harus jabar khotir. Padahal capek banget kita diperintahkan oleh Nabi setiap kali bertemu dengan sahabat dan saudara kita harus senyum. Padahal kita sakit gigi. Atau kita sedang ada masalah. Nah, ketika kita sudah ada masalah, nggak boleh kita tampakkan masalah itu dengan wajah kita, tapi kita harus tutupi dengan senyum. Tuh, itu adalah perintah agama, itu akhlak yang baik. Nah, jadi melaksanakan itu semua tidak gampang. Tapi lihat bagaimana beliau ini. Begitu berjalan, baru mau masuk desa sudah diuji oleh Allah Taala. Kehabisan bekal, minumnya habis. Akhirnya, ketika minumnya sudah habis, maka beliau bilang kepada khadibnya cari sumur. Dapat sumur. Kebetulan sumur itu dipakai sama pengembala kambing. Maka si khadib itu minta berizin, meminta izin kepada si pengembala kambing, bolehkah saya mengambil airnya lebih dahulu? Karena kambingnya banyak, ratusan. Nah, Akhirnya katanya si pengembala kambing, loh, kamu butuh, ya kamu harus antri di belakang sana. Aku kan yang dahulu ke sini. Berarti kamu harus antri di belakang kambing yang paling belakang sana. <laughs> Coba lihat. Ah, manusia mau disamakan dengan binatang. Nah, ini kan orangnya akhlaknya akhlak binatang yang enggak begitu gitu kan. Tapi lihat bagaimana beliau ini. Ketika dijawab seperti itu, marah si Hadim ini. Dengar oleh Sayyidina Al-Habib Umar ini. Maka Habib Umar, gal jangan. Kita kan yang butuh. Kita yang perlu. Ya kita harus sabar. Memang benar. Kita bukan lebih lebih apa lebih e, haus atau lebih memerlukan daripada kambing-kambing itu. Kambing-kambing itu juga perlu minum. Dan dia yang datang pertama kali kita ngejam mezaliminya, kita harus belakang. Nah, <laughs> nah sehingga lah. Nah, itu akhlak yang baik semacam itu mulai tampak pada beliau. Sampai kemudian masuk ke desa, kemudian dia katakan kepada penduduk desa itu yang memang jauh daripada akhlak yang baik dan tidak mengenal namanya dakwah Islamiyah di situ. Beliau katakan, e, saya datang ke sini ingin berdakwah, ingin mengajari kalian tentang apa yang harusnya kalian ketahui. Begitu dikatakan demikian langsung ada iqbal daripada mereka. Bahkan ada seorang wanita yang dia itu mengatakan kepadanya, nanti malam Habib makan malammu di tempat saya. Jadi langsung simpati gitu loh. Malah belum ngomong, baru melihat, baru bertemu gitu loh. Tapi niatnya baik. Niatnya itu baik. Akhirnya katanya Habib Umar, merhaba. Sudah waktunya malam dia datang sana. Dikasih makan. Makanannya itu berupa roti kering sama air. Nggak ada kambing, nggak ada daging, nggak ada apa. Kira-kira gimana kalau semua itu terjadi pada kita? Kan geletek gitu. Nah, tapi ini beliau udah beliau makan dengan lahapnya luar biasa. Sehingga senang beliau dan bisa saja berkhawatir kepada orang itu. Lalu si ibu itu mata begini, nanti Habib kalau engkau meninggal di sini, kalau mau kawin, kawin sama putri saya. Nah, sampai putrinya pun ditawarkan kepada beliau. Dari saking begitu cintanya masyarakat begitu ngelihat, ngelihat aja. <laughs> Katanya beliau, baik insya Allah. Kalau aku tinggal di sini, aku akan kawin dengan putrimu. Akhirnya mengajar, banyak orang belajar. Banyak orang datang kepada beliau. Ketika datang kepada beliau, dia bilang, aku akan ajarkan kalian bagaimana cara sholat, bagaimana cara baca fatihah. Tapi bagaimana kita akan melaksanakan pengajaran itu kalau nggak ada masjidnya. Ayo kita bangun masjid, bangun masjid. Seorang yang buta bisa bangun masjid. <laughs> Sehingga apa? Ratusan masjid sudah dibangun oleh Abu Umar. Karena apa? Beliau mensyaratkan mengajar itu harus ada masjid, harus ada tempat. Sehingga masjid peninggalan Abu Umar itu ada beberapa ratus di Doan, di Huraido dan sebagainya. Jadi buta dia, tapi dia bisa. Nah, jadi kemauan yang besar, niat yang ikhlas itu menyampaikannya kepada hal yang semacam ini. Sehingga beliau ini sampai ketika mengajar, sampai ketika berdiam di Huraidah dan menetap tinggal di Huraidah dan akhirnya kembali lagi pada perempuan tua tadi yang menawarkan. Habib, kamu pernah ketika datang ke rumahku dulu, aku tawarkan kawin. Gal iya, saya masih ingat Gal. Moga kamu kawin sama putriku? Gal merhaba. Tapi aku tidak punya apa-apa. Gal tidak apa-apa. Ini anakku ini adalah seorang yatimah apa yang kamu punya, nanti kamu datang saja sama pamannya. Nah, hanya dia datang kepada pamannya, aku ingin kawin di sini sebagainya. Hanya baik, nanti aku sampaikan pada keluarganya, sampaikan. Tapi dia orang nggak punya katanya. Ya nggak apa-apa, ini ridho. Sudah akhirnya terjadi perkawinan. Dari perempuan itu keluar anak sebanyak enam orang. Di antaranya Habib Hussein bin Umar bin Abdurrahman Al-Tos yang jadi khalifah beliau Nah itu <laughs> dari wanita yang nggak pernah ditahuinya siapa dia dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana akhlak yang baik dan niat yang baik sampai perempuan yang tua itu mendapatkan mantu sebaik-baik sadah, sebaik-baik cucu Nabi saw. Nah, gitu. <laughs> Istri pertamanya itu Masyaih yang mempunyai anak Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Nah, itu Masyaih. Tapi lihat bagaimana. Khalifahnya beliau itu adalah Habib Hussein. <laughs> putra yang dari perempuan itu gitu. Karena niatnya yang baik gitu. Kemudian sudah Habib Haddad ketika mendengar kebesaran Habib Umar belajar kepada beliau. Seburatib itu guru fatahnya dia dibuka keilmuannya itu dari Habib, dari Habib Umar. Habib Ahmad bin Umar Hinduan yang terkenal itu juga Fem, itu juga daripada Habib Umar bin Abdul Rahman Ketika ditanya Habib Abdullah Haddad pulang ke Tarim, ditanya oleh para ulama tarim. Habib Umar ini bagaimana sih ngajarnya? Kata Allah Haddad, Habib Umar ini adalah orang yang mengajar itu dengan isyarah. Artinya apa? Nggak banyak ngajar. Nggak banyak ngajar. Dia banyak wirid, banyak sholat. Eh, jadi bicara sekedarnya. Tapi orang di sekitar itu menjadi orang yang Masya Allah. Gitu eh, Jadi akhlaknya yang ditampakkan itu akhlaknya. Apalagi karomnya beliau Oh, jadi luar biasa. Beliau itu kalau makan nggak mau makan kecuali harus ada tamu. Padahal makannya itu bukan makan mewah tidak, tapi dia itu dari saking karomnya itu seperti itu. Kadang-kadang sudah disiapkan uh, rotinya itu oleh uh, keluarganya, semua sudah makan, anak-anaknya makan semuanya. Dia tunggu. Ketika disuruh sama anaknya, "Bah, makan, Bah." Mungkin masih ada tamu, saya tunggu tamu. Sore disiapkan roti itu, Kadang-kadang sampai tengah malam baru dimakan separuh. Kenapa? Berharap setiap hari itu ada tamu. <laughs> Mungkin ada tamu. Kalau sampai tengah malam, nggak ada tamu, maka dimakan separuh. Separuhnya dibiarkan. Kenapa? Mungkin bentar lagi ada tamu. Separuhnya itu kasih kenapa tamu. <laughs> nah, jadi karomnya seperti itu. Dan diantara keutamaan Habib Umar ini, yang harusnya kita patut untuk menirunya. Beliau sebelum meninggal, dibagi rata harta warisnya kepada ahli warisnya. Dibagi anaknya yang ini dapat ini, semuanya dikasih, semuanya. Istrinya semua dikasih. Sehingga bah, ketika beliau sudah bagi-bagikan harta warisnya itu, maka salah satu daripada mereka mengatakan istri kamu yang fulana itu hamil. Maka dengan spontan beliau mengatakan jangan eh, apa bagaimana kiranya kalau semua harta yang sudah kau bagikan dikumpulkan lagi karena dia berhak juga kan. Dia termasuk ahli warismu. Kata beliau, kalau tidak, biarkan yang sudah aku bagikan untuk kalian. Sedangkan untuk Abdullah ini, dia langsung katakan, untuk Abdullah ini, aku akan tinggalkan Allah dan Rasulnya untuknya. Gitu. Dan subhanallah, sebelum dia itu meninggal, akhirnya dia ngumpulkan lagi harta, ada harta, ini untuk Abdullah. Begitu beliau sudah katakan demikian, beliau meninggal dunia, tidak sempat melihat kepada putranya Abdullah, dan alhamdulillah sesuai dengan perkataannya lahir sebagai laki-laki dan dikasih nama Abdullah. Apa yang disiapkan itu diberikan kepadanya. Nah, itu para aulia itu seperti itu gitu. <laughs> Sehingga apa? Beliau meninggal dunia dalam keadaan setiap desa yang dimasuki semuanya kaum musliminnya dalam keadaan baik. Keluarganya semuanya baik. Anaknya semuanya dididik. Anaknya semuanya dicukupi dunianya dan sebagainya. Sehingga dia itu meninggal dunia dengan tanpa ada beban sama sekali gitu. Itu. Kita Habib umat bin Atas sehingga lihat bagaimana cucunya sekarang yang tersebar di mana-mana para Alatos itu. Itu semua berkat daripada kakeknya Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Nah, jadi harusnya kita melihat kepada beliau ini yang penuh dengan keterbatasan tapi beliau bisa berdakwah dan dakwanya itu sampai bisa meluas ke seluruh Hadramut. Nah, tidak ada di Hadramut sana kecuali pasti muridnya atau murid-muridnya. Padahal beliau itu seorang yang buta. Gitu. Nah, jadi harusnya kita seperti itu. Kita terbuka matanya. Nah, oleh karenanya, jadi kita tampakkan dakwah kita itu pertama kali bukan dengan perkataan. Tapi dengan tindakan. Biarkan mereka itu melihat akhlak kita. Nah, itulah namanya dakwah bil hal. Jadi dakwah bil hal, afsa minat dakwah bil magal. Nah, jadi ini seperti contohnya seperti ini. Gitu Kita usaha, Kita seorang dipanuti. Ya jangan lakukan yang makruh jangan dilakukan apalagi yang haram. Apalagi yang baik cadar. Cadar tapi ngomongnya nggak enak didengar. Nah, itu kan nggak sesuai dengan cadar. Cadar itu bagi perempuan sama seperti imamah bagi laki-laki ini. Yang cadaran itu berarti lebih satu strip di atas perempuan yang lainnya. Harusnya lebih baik akhlaknya. Tapi bukan berarti aku masih belum baik akhlaknya berarti aku lepas saja cadarku. Salah. Nah, <laughs> tapi kita harus sesuaikan gitu. Kita baca dalam kita harus lebih baik daripada yang lainnya gitu. Dan kadang-kadang ada hukum etikaf itu hukumnya haram. Dan haram itu terbagi menjadi dua. Ada hukum etikaf haram dan sah, ada hukum haram dan tidak sah. Haram dan sah apa ya? Haram hukumnya etikaf tapi sah, dianggap sah. Tapi nggak ada pahalanya, bahkan dosa gitu. Sah itu artinya dapat pahala tapi nggak eh, ada apa? Sah tapi nggak ada pahalanya. Tapi justru dapat dosa, tapi dianggap sah. Apa itu? etika filmal abiduni izni zaujiha. Yaitu etikafnya seorang wanita dengan tanpa izin suaminya. Nah, ini bukan hanya dalam etikaf tapi dalam segala hal. Puasa sunnah tanpa izin suaminya haram, tapi sah. Begitu pula pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang berkaitan dengan keluar rumah atau berkaitan dengan aktivitas yang bisa mengganggu kesenangan suami atau hak suami, maka hukumnya wajib dia izin. Kalau tidak izin, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena haknya suami itu adalah hak yang paling besar daripada hak-hak yang ada kepada para hamba-hamba wanita. Oleh karenanya pernah suatu waktu Al-Habib Gadir Segaf itu ditanya, kalau seorang istri itu sudah kawin, hak yang terbesar itu haknya siapa? Yang pertama haknya Allah. Kedua haknya Rasulullah. Ketiga sampai ke 32 itu haknya suami. Tiga suami, empat suami, lima suami, tiga dua suami, tiga tiga baru orang tua. Nah, jadi biar biar paham. Nah, kenapa? Karena kata kata Al-Habib Gadir, yang paling berat kita laksanakan, yang paling besar pahala kita dapatkan. Kalau kita tunduk dan berbakti pada orang tua, wajar. Dari dulu kita tunduk sama orang tua. Karena orang tua lah yang memberikan kita makan, mengayomi kita, memberikan segala macam kenikmatan. Tapi juga pada suami. Yang baru kita kenal, yang baru saja kita kenal, kita sudah harus tunduk sama dia, harus taat kepada dia, harus menyanjung dia, harus menjadikan dia bahkan seperti raja. Ah, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tapi justru disitulah yang namanya ridho Allah itu di situ. Nah, makanya jadi yang paling berat dilakukan itulah yang paling so sulit. Jadi ingat sekali lagi haknya orang tua itu nomor 33 bagi seorang wanita. Nah, jadi 30 hak milik suami. Dua hak milik Allah dan Rasulnya. 33 baru itu adalah haknya orang tua. Dan orang tua ya harus harus memaklumi gitu loh. Makanya orang tua itu di sini lebih baik mengikuti adatnya orang Madura. Baik orang Madura di sini. Ada suami istri bertikai berselisih, pulang ke rumah orang tuanya. Maduran ya. Diusir sama orang tuanya. Sana pergi. Kamu kan sudah bukan tanggung jawab saya. Nah itu. Jadi untuk memberikan didikan kepada putrinya. Supaya ketika ada salah. Ini minta maaf sana. Jangan diikutkan orang tua. Anda sudah cukup mendidik inti. Jangan bikin malu orang tua. yang datang ke sini tanpa suami inti. Kecuali kalau inti datang ke sini dengan diantar suami. Ya merhaba asal-asalan. Tapi kok sendirian enggak? Keluar. Nah, itu orang Madura seperti itu. Gitu. Nah, sekarang enggak dibela sama orang tuanya. Uh, uh, kurang ajar tuh mantuku itu. Nah, begini, begini. Ah, salah yang seperti itu salah. Itu namanya muawina lis syaiton. Itu namanya syaitonul inis. Nah, jadi syaiton itu bentuknya ada dua macam. Ada syaiton jin, ada syaiton manusia. Syaiton manusia seperti ini. Orang tua-orang tua yang membantu anaknya. Di dalam memerangi suaminya. Itu syaitonul inis itu namanya. Harusnya bukan seperti itu. Kasih tahu, nah kamu sabar sabar sebentar di dunia sebentar. Jadi ibu sudah sangat berhati-hati ketika memilih, tapi ternyata kamu dapatkan semacam itu berarti Allah kan yang berkehendak, berarti Allah sayang sama kamu. Allah akan memberikan sesuatu yang lain, bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Jadi sabar ya nak ya, sabar. Itu caranya. Itu tuntutannya Nabi. Itulah tuntunannya Nabi, itu ajaran Nabi. Seperti itu. Sekarang, Ustaz katakan, kalau seumpama kita melihat kepada hadis Nabi yang berbunyi. Ada seseorang ketika berada di pada masa semua pahala diperlihatkan. Pahala kita majlis taklim sekarang ini herbu ini diperlihatkan. sholat kita, puasa kita, semua diperlihatkan. Lalu di situ ada pahala-pahala yang begitu banyak lebih banyak daripada yang diperlihatkan yang dia tidak tahu itu pahala apa. Maka dia tanya kepada Allah Ghaliarov ya itu pahalanya apa? Itu pahala sabar kamu ketika menghadapi ujian-ujian. Sehingga apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari itu disebutkan. Orang itu berkata, andai kata seluruh hidupku, semua diisi dengan ujian semacam ini, anakah bahagianya aku. Nah, kenapa orang tua itu tidak melihat semacam ini? Anaknya bakal bahagia nanti di akhirat. Harusnya dia bangga. Harusnya dia senang. Ini enggak justru. Mau dikasih kesenangan sama Allah Ta'ala, dipilihkan oleh Allah Ta'ala suami yang tidak baik, tapi untuk kebaikan anaknya. Kan Allah yang tahu. Dia jangan sok-sok tahu lah gitu. Seakan-akan kita mengatakan, oh ini salah. Afu, afwan, anakku minta maaf ya. Aku salah pilih buat kamu. Gitu. Nah, jadi semua dipilih Allah itu terbaik. Nah, cuma kita itu harus menyikapinya bagaimana. Itulah konsep yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita mengatakan bahwasanya orang yang jahat itu tidak bisa berubah. Bisa berubah dengan kekuatan doa, dengan kekuatan ikhlas, kita katakan, kita sampaikan, ajarannya Nabi kita Muhammad SAW bisa berubah. Banyak contohnya. Berapa banyak orang yang tidak baik berubah menjadi baik? Banyak. Berapa banyak orang yang fasik berubah menjadi seorang yang adil? Banyak. Berapa banyak orang yang ahli maksiat kemudian menjadi ahli ibadah? Banyak. Tapi berapa sedikit sedikit sekali ahli ibadah kemudian berubah menjadi ahli maksiat sedikit. Tapi yang banyak itu adalah orang yang jelek berubah menjadi orang yang baik. Seperti kemarin ada salah satu contoh yang mungkin kita bisa ambil pelajaran gitu. Ada seorang laki-laki. Dia nggak pernah kenal dengan ilmunya Nabi. Jadi sumber kesengsaraan itu adalah kalau dia itu sudah tidak pernah mengenal ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu pasti sengsara. nggak bakalan senang hidupnya. Tapi jangan sampai kamu berpikiran bahwasanya mantu saya ini orang kaya, orang terdidik, orang apa pejabat dan sebagainya pasti bahagia hidupnya siapa bilang yang bahagia hidupnya itu adalah kalau diiringi kehidupannya dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW bahagia hidupnya karena, karena apa? Karena ilmunya Nabi SAW itu berubah berupa konsep kehidupan untuk hidup bahagia, untuk hidup aman, untuk hidup sentosa serta sejahtera. Pasti, gak mungkin gak? Sebagai apapun kalau kita sudah punya ilmunya Nabi Muhammad SAW itu adalah anugerah yang paling besar kepada Allah Taala. Kenapa? Menghadapi keadaan sebagaimanapun konsep itu ada. Nah, itu. Nah, ini contohnya. Seorang suami yang dia itu kaya raya. Dia seorang kontraktor, bangun rumah, perumahan tuh bangun rumah. Udah itu dijual. Sudah banyak perumahan yang dia bangun, orang kaya. Dia punya istri soleha. Il, uh, eh, soleha itu pasti punya ilmu. Nggak punya ilmu nggak soleha. Jarang sekali kalau ada yang keluar batas itu jarang sekali semacam itu. Sehingga apa? Istri yang soleha itu dapat suami yang tidak baik ini. Memang dari segi kekayaan, finansial luar biasa, mencukupi. Tapi dari segi yang lainnya tidak. Ah, sehingga, lihat. Dia begitu cinta pada istrinya, Saking cintanya sampai dia cemburuan. Dan cemburunya buta karena tidak diringi dengan kesucian. Kesucian itu tadi konsep itu tadi. Nggak ada konsep. Dia nggak pernah mengenal. Sehingga apa? Cemburu, terbakar cemburu. Sehingga tangannya sering main. Itu yang namanya memukulnya itu sering. Di depan anak-anaknya. bahkan kadang-kadang pernah dia itu meludah di wajahnya Paham? Diludahi sampai tutup berapa kali ludahnya tuh. Tapi tetap si perempuan itu sabar, sabar. Tapi setelah 17 tahun, dia sudah tidak tahan juga. 17 tahun. Tidak tahan juga. Akhirnya eh, terjadi sebuah sebuah ledakan, amarahnya dan sebagainya. Dia minta pisah. Nah sebelum, ketika dia sudah minta pisah, Suaminya bingung karena suami cinta memang. Cuma dia tidak bisa mengungkapkan cintanya dengan baik karena tidak ada ilmunya itu. Akhirnya dia telepon pada Ustaz, nah, Ustaz datang sekarang juga. Jangan dibiarkan lama-lama. Datang. Itu datang, Ustaz bicara sama, sama istrinya dulu. Pem dia cerita dan pada menangis semuanya diungkapkan sampai anak nggak pernah ungkapkan kecuali sama antum ini pertama kali dia bilang. Coba dari soliahnya Nggak pernah anak ungkapkan kecuali sama antum ini pertama kali. Ah, baik. Sudah, udah itu Ustaz debat sama dia. Ente harus bisa merubahnya karena dia itu adalah ayah daripada anak-anak kamu. Kamu harus bisa menyelamatkannya. Dia bilang, "Gal, saya tidak yakin. Saya sudah terlalu sakit. Saya tidak bisa menerima." Harus bisa menerima. Saya Ustaz tekan harus bisa menerima dan harus bisa merubah. Anak jamin kalau ente mau bantu anak, ini orang bisa berubah. Dan dia adalah sebuah objek kita. Kerjaan kita gitu. Dan nah, setelah yakinkan, sudah yakin, ya, yeah, anak mau gitu. Ini jadikan itu terakhir kali. Kalau saya lewat juga, nggak bisa juga, udah selain itu. Sudah, hanya tak temukan sama suaminya. Dia terus bicara suaminya, habisin suaminya terus. Fem, begini, begini, ini nggak punya akhlak, ini begini habis semuanya. Pem, sampai dia nangis, nangis, nangis. Pokoknya oh, bilang ente Eh, sama istri itu kayak begini. Ente lihat jangan pun memukul, jangan pun meludah apalagi gitu. Kalau ente sekarang berbuat baik sampai dia mati untuk menutupi dosa inti karena meludahi istri ente sekali aja, itu nggak bakal habis-habisnya, nggak bakal tertutupi itu semuanya gitu. Eh, bro sampai hampir eh, akhirnya dia nyembah-nyembah minta maaf pada istrinya dan dia mengatakan dan dia insaf, dia taubat nah, dan dia berjanji di depan ustadz untuk tidak pernah marah sama sekali sampai seumur hidup. Dia tidak mau bertindak sama sekali sampai seumur hidup nggak pernah mau mukul lah misalnya. Kalau semua anak mau mukul atau sampai mama dia itu mau marah, dia akan telepon Ustaz. Dan dia siap berani untuk dimarahi sama Ustaz. Nah, lihat orang kaya. Orang yang didikannya itu S2. Orang yang biasa kumpul dengan pejabat dan sebagainya. Depannya ilmunya Nabi Muhammad. Harus tunduk. Mau nggak mau, harus tunduk. Dan harus kalah, harus kalah. Itu kekuatannya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sirus syariah. Gitu. Yang penting kita nyampaikannya itu harus karena Allah SWT bukan karena sesuatu. Berubah. Berubah. Kayak senang istrinya telepon ada sampai handphone pun gak boleh dipegangkan padahal dia orang kaya. Dari sangi cemburuannya suami itu. Gitu. Nah, sampai seperti itu. Itu contoh salah satu contoh itu seperti itu. Jadi kalau orang sudah tidak tersentuh dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka jadilah seperti ini, gersang. Hatinya gersang, dia mau kemana-kemana itu dia tidak mengerti. Kalaupun dia baik, ya baik. Tapi kebaikannya itu pasti akan terjerumus suatu waktu nanti. Baiknya itu tabiat. Karakternya dia itu baik. Itu baik. Eh? Tapi nanti suatu waktu dia akan terjerumus. Pasti. Kalau nggak ada ilmunya Nabi. nggak bisa. Jadi harus. Apapun yang kita lakukan. Di situasi apapun kita harus melandasi segala hal itu dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Alhamdulillah kalian semua ustazah dan kalian semua itu harusnya pertama kali yang melaksanakannya adalah kalian sendiri gitu. Jadi sangat-sangat aneh kalian tahu dengan hukumnya tapi kalian melanggarnya. Kalian tahu dengan konsep itu tapi kalian tidak mau mengamalkannya gitu. Jadi rugi kalian gitu. <laughs> Harusnya kalian yang jadi wali ini enggak muridnya yang jadi wali. Kalian yang jadi wali ini enggak mustamiknya yang jadi wali gitu. <laughs> jadi cukup kalian itu tinggal poles saja. Kalian ustazah setiap hari ngajar. Oh itu cintanya Nabi kepada kalian luar biasa. Tapi herannya sekian tahun mengajar sampai sekarang pun sampai tua sudah mau mati belum mimpi Rasulullah juga. Itu luar biasa itu. Ada apa itu? Eh, minta ngajar untuk apa? Untuk Nabi karena cinta pada Nabi. Seseorang dicinta itu selalu datang dalam mimpi. Harusnya seperti itu. Apa benar kamu cinta pada Nabi? Dan Nabi itu cinta pada kamu? Sehingga sebagaimana ketika kita itu mencintai seseorang, selalu akan datang dalam mimpi kita. Itu tandanya. Kalau cinta. Tapi kalau semua tidak datang, nah berarti ada sesuatu. Enggak tepat cinta kamu kepada dia. gitu Kepada beliau saw Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka hendaknya kita harus mempunyai niat yang baik dan mempunyai keyakinan yang sangat penuh kepada Allah Ta'ala Bahwasanya yang menggerakkan segala sesuatu itu bukan kita, tapi Allah. Kita ini cuma alat saja. Yang penting peragakan, tunjukkan sir syariah itu. Syariah itu tunjukkan, nanti sirnya itu akan dengan sendirinya akan mencakup pada siapapun juga yang melihatnya. Gitu. Nah, jadi inti daripada kehidupan itu seperti itu. Yang penting syariah itu ditampakkan. Sementara sirnya nanti Allah yang menampakkan kepada kita. Enggak usah kita itu menuntut menuntutnya sir supaya tampak enggak. jadi jalani seperti air saja. Nanti dengan sendirinya pasti Allah akan menampakkan. Kita baca sedikit di kitab Syarhul ya. Wa min kalami ya. Nafa Allah bihi. Ma ma Apa itu? Ma samma karamatun a'zamu min karamatil iman. Tidak ada suatu karomah yang lebih agung daripada karomah keimanan. Artinya apa? Orang beriman dengan melihatnya, dengan dipandangnya, nah itu adalah karomah yang paling utama daripada karomah bikin roti, langsung ada makanan, ada ini dan sebagainya, bisa terbang dan sebagainya. Itu karomah yang biasa itu. Tapi karoma yang paling luar biasa itu adalah orang yang tidak baik, begitu dia bertemu dengan orang itu, dia langsung berubah menjadi orang yang baik. Itu adalah karoma yang paling tinggi tingkatannya. Wa mutaba'atu sunnah, itu pula di dalam mengikuti sunnah. Karena nggak gampang mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah itu tidak gampang. Karena selalu akan dirintangi oleh musuh kita. Yang utama itu setan. Nah, sehingga kalau kita bisa terus melangsungkan sunnah yang diajarkan Nabi SAW, ah, berarti itu adalah paling besarnya karomah. Gitu. Famin adamiha faman u'tiyahuma wa ja'ala yashtaqu ila ghairihima fa huwa abdun kadzdzab. Maka barang siapa telah diberikan keduanya, lalu kemudian dia itu rindu kepada selain daripada keduanya, maka itu adalah seorang hamba yang pembohong. Sama seperti tadi. Tadi saya dengar ada satu orang tanya, ada kiai mimpi nabi katanya. Suruh kawin sama Syarifah. Saya bilang bohong itu. bilang, itu pembohong. bilang gitu. Nah, karena apa? Nggak mungkin. Mimpi Nabi, kemudian Nabi memerintahkan dengan sesuatu yang melanggar syariatnya. Nggak. Bertentangan dengan syariatnya. Tidak. Gitu. Okay, nah, jadi itu kiai-kiai bohong, kiai-kiai kurang ajar yang semacam itu gitu. Nah, jadi nggak mungkin kalau semua dia itu memang benar-benar mutabah sunnah dan iman di dalam hatinya, nggak mungkin dia itu akan rindu kepada selain daripada keduanya gitu. Gal au zu khata'in fil ilm was sawab. Kaman akrama bi syuhudil malik fastaqa ila siyasatid dawab. Seperti orang yang memuliakan dengan penyaksian atau di depan seorang raja, kemudian dia itu rindu untuk kembali ke tempatnya kandangnya kuda gitu loh. Dia sekarang merindukan, pengen berada di depannya raja, singgasana yang sangat mewah, singgasana yang sangat megah. Setelah sampai di sana justru dia itu berkeinginan rindu kepada kandang kuda. Enggak, enggak mungkin gitu loh. ngerti enggak? Sekarang kita rindu kepada kandang kuda. Iya, kenapa? Karena kita senang kepada kudanya. Karena kita orang nggak punya, nggak pernah lihat kepada tempat-tempat yang mewah itu. Nah, begitu sampai kita ke tempat yang mewah itu, kemudian masih terpikirkan di tempat itu mau pergi ke kandang kuda ya, nggak mungkin lah gitu. <laughs> Sudah tempat yang enak kemudian mau ke sana lagi, itu maksudnya. Wagala ehzar antan antun syir ilmaka liyasdukakan liyusaddikakan nas syir ilmaka liyusaddikahu Allah. Nah, hati-hati. Ketika kamu mengajar, berdakwah, tujuan kamu itu supaya dikatakan oleh orang, oh benar, benar kamu, benar. Tidak. Tapi hendaknya sebarkan ilmu kamu itu supaya dikatakan bahwasanya engkau benar oleh Allah, bukan oleh manusia. Ah, oleh karenanya itu seperti yang saya yang Ustaz katakan tadi, kita itu harus seperti air. Yang penting syariah itu harus dilaksanakan dan diterangkan serta dijelaskan. Sirru syariah kita minta pada Allah. Allah itu otomatis tampak sendiri. Nah, jadi nggak usah dicari-cari apalagi daripada orang. Nah, itu orang yang paling rendah itu, orang yang paling lemah itu adalah orang yang berbuat karena orang. Nah, jadi dia sendiri tahu. Orang itu tidak mungkin akan memberikan dunia seisinya milik dia semuanya kepada kita nggak mungkin. Nah, kok bisa kita itu melakukan sesuatu untuk dia yang tidak mungkin itu akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan dunianya semuanya kepada kita nggak mungkin. Pasti mungkin kalau setengahnya mungkin, tapi itu sangat jarang setengah hartanya dikasih kepada kamu. Nah, lalu apa yang kamu harapkan sampai kamu melakukannya itu karenanya? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang dia itu juga butuh kepada Allah Taala. Ngapain kita berbuat untuk dia? Gitu. Oleh karenanya orang yang paling lemah adalah orang yang merasa semacam itu. Waqala rahimallahu wa nafa'ana bihi dan berkata beliau Abil Hasan Sadil ya. Apa yang Junaid? Hah? Abul Hasan ya. Idza dayyaqallahu 'alaikal ma'isyah. Jika seumpama Allah mempersempit kepada kamu rizkinya atau kehidupan maisha itu adalah mata pencarian. Falam annahu yuridu an yuwallika an yuwaliyaka. Fasbut. Wa yaka wadajar. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu ingin memberikan kekuasaan kepada kamu. Maka hendaknya kalian tetaplah di dalam tempatmu itu. Wa yaka wadajar. Dan awas kamu jangan sampai eh, tidak menerima dengan ketentuan Allah itu. Gitu. Wa qala man sabar ala mabtalahu Allah bihi wa tarakal ma'asi wa aiqana biwa'dillah wa wa'idi fa wal imam. Barang siapa yang bersabar terhadap apa yang diujikan kepadanya. Dan dia meninggalkan segala macam maksiat. Tidak sampai ujian itu, musibah itu menjadikannya itu berbuat maksiat. Dan dia tetap yakin dengan janji Allah serta ancamannya. Maka itulah disebut dengan imam. Wa in qulta atba'ahu atau pengikut-pengikut imam. Wa tasawuf, tasawuf itu ketahuilah tadribun nafas 'alal ubudiyah. Melatih jiwa untuk menjadi seorang hamba. Melatih jiwa untuk beribadah dengan sesungguhnya itu namanya tasawuf, ilmu tasawuf itu. Jadi ilmu yang yang kita ajarkan selama ini itu adalah tasawuf. Jadi ilmu bagaimana cara menjadi orang yang baik. Bagaimana cara orang yang punya hati yang bersih. Waradduha li ahkami rububiyah dan mengembalikan jiwa itu kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk mengembalikan status seorang hamba pada semestinya. Artinya apa? Seorang hamba itu tidak mempunyai mempunyai apa kekuasaan atau mempunyai keluasan untuk berkata begini begitu menolak yang ini menolak yang itu daripada apa yang telah Allah gariskan. Enggak, enggak ada. Enggak punya hak kita gitu. Apa yang diberikan Allah, ya sudah itu. Itu yang sudah kamu lakukan. Itu yang sudah kau terima gitu. Kamu nggak usah kamu mengatakan bahwasanya apa yang kau berikan itu adalah tidak sesuai atau justru hasut kepada orang lain dengan mengatakan engkau berikan pada dia salah, harusnya berikan pada aku. Paham? Itu orang yang iri itu. Wagala Asbat afal ibad bi isbatillah. walaidurukal yadurruka wa innama yadurruka al-isbat bihim. Fem. Asbit af'alal ibad bi isbatillah Tetapkanlah. Fem. Yakinlah bahwasanya semua tindakan hamba-hamba itu dengan ketentuan daripada Allah. Kalau sudah kamu tahu itu, laidurul kadzalik. Tidak membahayakan kamu. Wa inna maidurukal isbat bihim wa minhum. Ah, tapi kalau seumpama kamu katakan bahwasanya perbuatan itu, perkataan itu berasal darinya, nah, itu yang berbahaya. Faham? Nah, jadi kalau semua ada sebuah perlakuan, perkataan yang tidak enak, kita rasakan, kamu isbatkan pada Allah, itu berasal dari Allah. Faham? Tapi kalau seumpama kamu katakan itu darinya, itu berbahaya kepada keyakinanmu, kepada keimananmu, dan kamu akan terjerumus ke dalam dosa. Tapi tidaknya kamu katakan bahwasanya itu adalah dari Allah. Orang begini Allah, orang begitu Allah. Berarti Allah berkehendak dia itu berdosa sehingga nanti akan diberikan pelajaran karena dosa itu. Kamu akan dihapus dosanya atau diberikan pahala gitu. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada Allah dan kita harus merasa bahwasanya semua yang ditentukan Allah Taala itu yang terbaik. Jadi jangan pernah kita itu merasa sudon kepada Allah Taala. Kenapa? Kenapa? Jangan. Serahkan pada Allah semuanya. Wa qala haqiqatu zawalil hawa minal qalbi hubbu illah. Hakikatu zawalil hawa minagal hubbu illa. Jadi kebenaran bahwasanya kecintaan di dalam hati sudah tidak ada lagi kecuali hanya untuk Allah. Itu adalah kalau sudah kita tidak mempunyai keinginan apa-apa kecuali bertemu dengan Allah. Nah, itu berarti benar-benar sudah steril dari segala macam cinta selain kepada Allah. Fi kulli nafsin min ghairi ihtiyarin halah yakunul mar'u 'alaiha walan yasil al abdu ila Allah taala. Paham? Jadi fi kulli nafas min ghairi ihtiyar halah yakunul mar'u 'alaiha. Jadi setiap nafas itu dengan tanpa ikhtiarnya itu adalah sebuah keadaan hendaknya seseorang itu melazimi keadaan tersebut. Jadi artinya apa? Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Tindakan kalian dan perkataan kalian. Jadi, dari satu sisi, kita melakukan segala sesuatu dengan ikhtiar kita. Tapi dari sisi lain, sebenarnya kita melakukan itu bukan dengan ikhtiar kita. Jadi artinya apa? Terhadap segala sesuatu yang sudah terjadi, kita katakan itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi akan terjadi. Itu dengan ikhtiar kita. Paham? Nah, jadi harus pilih-pilih antara keduanya itu jangan sampai kita katakan ini takdir, yang akan aku lakukan juga takdir. Memang benar takdir, tapi jangan salahkan takdir karena dosa. Gitulah. Nah, itu maksudnya. Gal walan yasil al-'abdu Allah taala. Tidak mungkin seorang hamba itu akan sampai pada Allah taala bagaimanapun juga. Wa baqiya ma'ahu syahwatun min syahwati selama di dalam dirinya itu ada syahwat daripada syahwatnya. Wala masyiatu mim masyiati dan masih ada kehendak di antara Jadi artinya apa? Kita jangan ada syahwat. Jangan ada keinginan. Kamu ingin jadi apa? Keinginanku adalah keinginan Allah. Kehendakku adalah kehendak Allah. Tapi kalau kita katakan cita-citaku pengen punya pondok, pengen punya istri soliha, pengen A, itu belum sampai itu. <laughs> itu artinya. Nah, kenapa? Seorang hamba tidak patut dia itu bercita-cita. Tidak patut dia berangan-angan. Kalau kita berbicara dari satu sisi. Eh, ketika sampai kepada magamnya seperti itu nggak patut. Tapi kalau kita seperti sekarang ini, ya harus tulul amal. Dan eh, kita punya target-target tertentu, silahkan. Tapi kalau sudah sampai kepada magam itu, tidak lagi. Eh, ketika sekarang kamu ditanya, cita-cita kamu apa? Begini cita-citaku, keinginanku begini, begini, begini. Tapi setelah sampai, cita-cita kamu apa? Kalau tidak. Cita-citaku adalah cita-cita Allah. Keinginanku adalah keinginan Allah. Kehendakku itu adalah kehendak Allah. <laughs> Sehingga apa? Dia mengalami, melihat segala macam kehendak Allah itu dengan senyuman. Dengan senang. Yang baik maupun tidak baik, dialami dengan senang. Kenapa? Itu kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu yang terbaik. Kenapa? Aku adalah kehendak Allah. <laughs> nah, itu kalau sudah sampai ke Magoma itu. Nah, itu ini kalam-kalam yang rocky. Kalau nggak dijelaskan, Bingung. Kalau sudah bingung bisa stres. stres jadi majedup akhirnya gitu kan. nah, <laughs> jadi kita ikut syariat dulu aja. Ini hakikat termasuk. Gitu. Nah, jadi jangan jangan sekarang pas pulang-pulang tanya sama suami mau apa pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah kehendakku kehendak Allah. Gitu. Jangan. <laughs> jangan. Tapi kita bicara adalah syariat. Kita harus menampakkan syariat. Sementara Sirus syariah kita serahkan pada Allah. Nanti Allah yang akan menampakkan pada kita. Ada yang mau kan? Ya. Eh, mungkin mungkin Anda pernah dengar ceritanya tapi bukan kepada saya Fatimah, kepada saya Ali Allah Cah hmm, Jadi kepada saya Ali Allah Cah Jadi artinya eh, kebenaran daripada cerita itu wallahualam. alam akan tapi magul gitu. Artinya tanah itu kan diperintahkan. Dia makmur min Siapapun dia yang dikubur itu seperti itulah perintahnya Allah taala untuk mendekapnya. Gitu. Mendekapnya itu kalau seumpama dia orang baik didekap seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Tapi kalau nggak baik, maka didekap seperti himpitan dari segala sesuatu sehingga begitu dihimpit maka terdengarlah suara tulang belulang yang patah-patah itu semuanya gitu. Itu pasti kita akan mengalaminya. Nah, cuma entah bagaimana cara himpitan itu Allah alam. Nah, tapi yang pasti sebelum itu terjadi sekarang waktunya untuk kita tidak menyesal yang tidak menyesal. Dan alhamdulillah kita termasuk diberikan kenikmatan karena Nabi SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid Siapa yang dikehendaki Allah Taala dengan kebaikan, maka akan diperdalam dalam agama. Jadi seperti Saudara Aminah Dulu dia bukan termasuk yang dihendaki dan kebaikan. Sekarang dikehendaki dan kebaikan. Paham? Nah, artinya apa? Ah, jadi setelah dia itu diberi pemahaman tentang ilmu agama, maka dia itu lebih mudah untuk mengendalikan dirinya. Fem, Kalau dia itu tidak bisa mengendalikan darinya, cepat dia kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Nah, itu berkatnya. oh, dulu, mana ngerti dia? Ya kan Ustazah? Nah, gitu. Itu salah satu contoh seperti itu. Gitu. Nah, jadi Alhamdulillah, wadahnya sudah ada, tempatnya sudah ada, kelakuan juga, kelakuan kita juga sudah terbaik. Nah, tinggal kita istiqomah aja. Nah, semoga kalian dan kita semuanya termasuk yang bisa dan mudah untuk melaksanakan syariat Allah SWT berkaitan dengan dohir maupun dengan batin sehingga kita termasuk yang selamat di dunia dan di akhirat dan termasuk yang beruntung di dunia dan di akhirat serta termasuk yang dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. salihah wa la al-fatihah.